بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah Bapak Ibu Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Pada pagi hari Dari Jum'ah yang barokah ini kita masih <clears throat> diberikan oleh Allah Kesehatan dan kesempatan Yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya Waktu-waktu yang kita miliki untuk senantiasa sebagai persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya kehidupan kita adalah hakikatnya perjalanan menuju Allah taala yang Allah menjadikan hari-hari ini adalah hari-hari kita beramal fal yauma amalun wala hisabun kata sahabat Ali hari-hari ini adalah hari-hari kita beramal tempat kita bercocok tanam dan belum ada hisab, belum ada pembalasan secara sempurna. Wakatan ghadan pun wala amalun. Sedangkan besok itu hari ketika kita telah masuk pada kehidupan yaumul akhir adalah pun adalah hari pembalasan dan tidak ada lagi tuntutan-tuntutan amal. Sehingga mudah-mudahan waktu-waktu yang Allah masih berikan pada kita kita bisa menggunakan sebaik-baiknya lebih-lebih untuk mengenal Allah dan mengenal agama Allah yang bisa membuat kita semakin uh, memahami siapa itu Allah dan mudah-mudahan semakin menjadikan hati kita mencintai dan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap Mudah-mudahan seperti yang Nabi sampaikan di detik-detik akhir kehidupan kita menghadap Allah, man ahabba liqa Allah fa ahabba liqa'ah wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, maka dia Allah pun akan benci bertemu dengan orang tersebut. Itu terjadi pada detik-detik akhir saat seorang hamba dia akan menghadap Allah, apakah dia muncul kerinduan untuk menghadap Allah atau justru kebencian untuk menghadap Allah dan itu ditentukan pada rentetan kehidupan kita yang sekarang ini. Eh, Bapak sekalian, kita insya Allah melanjutkan pembahasan kita mengenal di antara nama Allah yaitu Al-Wahhab. Nama Allah Al-Wahhab ada di dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Wahwa esmun ismun taqarrara fil Qur'anil Karim fi salasati mawadhi'. Nama Allah Al-Wahhab terulang di beberapa ayat Al-Quran di tiga tempat. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Rabbana ya Rabb la tuzigh qulubana jangan engkau palingkan hati kami ba'da id hadaitana setelah engkau berikan kepada kami hidayah wahab lana miladun karahmah dan berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu innaka antal wahhab sesungguhnya engkau zat yang maha pemberi Pas lihat Ayat ini berkaitan dengan doa seorang mukmin, yaitu <clears throat> doa agar hatinya dikukuhkan, hatinya dikukuhkan di atas hidayah. Hidayah itu totalitas yang memegang Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hidayatul irsyad maupun hidayatul taufik, dua-duanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala hidayah dalam bentuk kefahaman kita tentang agama, hidayah ilmu atau hidayah terbukanya hati kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita dapatkan yang namanya hidayah taufik maka ini semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Datangnya hidayah bil asbab. Datangnya hidayah itu dengan sebab-sebab. Dan mesti harus kita cari. Sebagaimana rezeki rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah taala pada masing-masing orang. Tapi insya Allah nggak ada di antara kita ini yang punya pikiran sesetelah rezeki itu ditetapkan maka sudahlah kita tinggal gelidak-gelidak aja di rumah ungkang-ungkang nanti kalau jatahnya ya datang nggak jatahnya ya nggak datang Insya Allah nggak ada yang kayak gitu kalau mertua punya menantu begitu disabet itu nanti ya jelas nggak ada orang mau terima gitu keluar cari ke pasar atau jualan atau keliling atau apa harus cari karena itulah sunnah kita untuk mendapatkan rezeki yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Sama dengan pula hidayah. Hidayah memang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi mesti kita harus keluar. Ini mencari. Artinya harus berusaha untuk mencari hidayah. Menyambut datangnya hidayah Allah Ta'ala. Kemudian, bos kalian, Hidayah ini pun terhalang juga, bisa juga terhalang. Sebagaimana rezeki seorang bisa terhalang. Di antara yang menghalangi datangnya hidayah itu, di antaranya adalah keangkuhan, kebodohan. Di antaranya kebodohan. Kadang-kadang orang terhalang hidayah karena bodoh. Contoh, dia bodoh terhadap gambaran Islam sehingga mendapatkan gambaran Islam yang salah. Islam itu teroris, Islam itu bengis, Islam itu penumpah darah, Islam itu pemarah, dan seterusnya. Akhirnya mendapatkan gambaran Islam yang salah, bodoh tentang Islam. Akhirnya ketika ditawari Islam, ah enggak lah, Islam jelek, Islam itu penumpah darah, Islam itu kejam, Islam itu pengacau, Islam itu seterusnya. Gambarannya salah. Sama juga dengan orang teralang diantaranya dengan hidayah sunnah. Yang hakikatnya teralang dari hidayah Islam, ajaran Islam. Ada orang punya gambaran sunnah itu orangnya itu yang cirinya cingkrangan, kemudian baduknya belang, kemudian kasar, pengis, kaku, kemudian uh, eh, mudrul apa? apa itu namanya itu? Eh, soalnya pokoknya enggak ramah sama sekali udahlah. Sehingga kalau disebut diajak belajar sunnah, ah, enggak lah. Enggak sunnah, orang sunnah kayak gitu. Sehingga gambaran sunnahnya jadi uh, keliru. Kata saya Muhammad bin Sulaiman kalau kita mau melihat Islam, jangan lihat orang Islam di zaman sekarang. Jangan lihat orang Islam di zaman sekarang. Karena umat Islam di zaman sekarang itu tidak mewakili Islam. Tidak mewakili Islam. Tidak mencerminkan ajaran Islam. Kalau mau kalau mau melihat Islam, satu pelajari sumber ajaran Islam yang benar. Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah. Yang kedua, kalau mau lihat realnya gambaran tentang Islam, kalau itu generasi, lihat Rasulullah dan para sahabat. Itu generasi yang real mewujudkan Islam. Adapun sekarang mayoritas kaum muslimin dalam keadaan sedang tidak mewujudkan ajaran Islam. Sehingga ada orang muslim yang dia malah tampilannya kebarat-baratan yang kafir bukan kebarat-baratan yang muslim kebarat-baratan yang kafir ada lagi muslim tapi tampilannya ya ini kemusrik-musrikan ini tampilan orang musrik muslim tapi tampilannya kemunafik-munafikan muslim tapi tampilannya gempar dengan maksiat-maksiat ya tentu kita tidak akan mendapatkan gambaran realitas ajaran Islam melihat orangnya dari kaum muslimin. Allah Islam koruptor, Allah Islam pengis, Allah Islam penguasa yang kayak gitu, Allah Islam ah, melihatnya orangnya. Yang orangnya itu yang dilihat nggak belajar Islam, tidak mewujudkan Islam, tidak menampilkan Islam, ya tentu akan salah. Sehingga akhirnya terhalang untuk dia mendapatkan hidayah Islam. Karena kebodohan dia tentang hakikat Islam. Demikian pula berkaitan dengan hakikat jenis sunnah yang digambarkan dengan salah oleh orang atau banyak orang gencar menggambarkan tentang gambar yang salah tentang yaitu sunnah. Kemudian di antaranya pula adalah karena sombong. Orang terhalang hidayah itu karena sombong, angkuh. Kalau dia mau berendah hati, mau tawadhu, hatinya betul-betul dibersihkan, melihat Islam dengan jernih, insyaallah dia akan mendapatkan gambaran yang jelas. Allah Subhanahu wa taala sudah tantang kepada kita semuanya. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apa memangnya ada hukum yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah Ta'ala Baik orang yakin ini tantangan Allah wahai manusia keluarkan pakar-pakar kalian pakar hukum, pakar sosiologi pakar segala macam pakar kemudian silahkan anda bandingkan antara Islam dengan semua yang ada dari buatan manusia Apakah kalian akan mendapatkan yang lebih baik daripada ajaran Allah Ta'ala? Seandainya dia mau jujur dan betul-betul Yaitu mengadakan uh, mukoranah perbandingan dengan objektif dan sebaik-baiknya Pasti tidak akan mendapatkan Yaitu uh, yang lebih baik daripada hukum Allah Ta'ala Bos kalian Dari awal para nabi datang sampai sekarang itu yang paling banyak mewarnai tentang yaitu penolakan terhadap Islam itu karena sombong. Karena sombong. Iblis bukan tidak mau, bukan tidak tahu tentang benarnya perintah Allah Ta'ala. Tapi aba wastakbaro. Iblis enggan dan sombong. Kemudian Fir'aun Bukan tidak tahu tentang ajaran Nabiullah Musa. Tahu kata Allah. Wastaiqanatha anfusuhum. Jiwa mereka itu sangat meyakini tentang benarnya apa yang dibawa Musa. Sangat mengetahui. Tapi menampilkannya bagaimana? Yaitu wajah biha. Tampilannya juhud Tampilannya itu menentang. Padahal hatinya mengakui benarnya Nabiullah Musa. Lalu kenapa sebabnya? Zulman wa uluwan. Karena dalim dan angkuh. Dalim dan angkuh. Sombong. Allah Musa. Umbien itu tak openi. Tak jikok neng kali. Tak openi. cili aku ngerti. Akhirnya kesombongannya itu membuat dia pun menolak kebenaran. Demikian juga Namrud, demikian juga Abu Jahal tahu tahu tentang benarnya Rasulullah. Tapi karena kesombongannya yang membuat kemudian dia mesti mempertahankan prestisnya, mempertahankan ketokohannya sehingga dia pun tidak mau menerima kebenaran. Yang ketiga, kecintaannya kepada kakek moyang, warisan leluhur. Sampai orang sebaik Abu Talib, sebaik Abu Talib, sampai pada detik-detik akhirnya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah disebabkan karena tekanan Abu Jahal dan temannya itu ya Abu Talib atarghabu an, eh, an milatil Abi an milatil Abi Thalib. Wahai Abu Talib, apa anda benci dengan agama kakek moyangmu? Abu mutalib? Sehingga diingatkan dengan kakek moyangnya. Maka ketika orang kafir diajak untuk mengikuti Islam, apa kata mereka? Bal wajadna alaihi abaana. Kami sudah mendapatkan apa, kami sudah mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakek moyang kami bal nattabi'u ma wajadna 'ali aba'ana kami mengikuti apa yang kami dapatkan kakek moyang kami sehingga seringnya beralasan di balik mengikuti kakek moyang dan ini alasan dari zaman dulu kala sampai sekarang datang Islam katanya negeri kita ini sangat kaya dengan budaya leluhur sehingga menganggap kedatangan Islam penjajah ini karena terhalangnya menerima Islam karena dia sangat mencintai budaya leluhur dan bahkan menganggap lebih baik. Ini penghalang yang sangat besar untuk menerima ajaran Islam. Demikian juga di antaranya adalah kecintaan kepada jabatan seperti Heraklius sudah kebenaran di depan mata sudah kerentak untuk mengikutinya tapi karena kemudian terancam jabatannya itu akan lepas maka dia pun akhirnya tetap megang jabatannya dan dia tinggalkan hidayah dan berbagai macam hal yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia pernik-pernik dunia Sekalian, kemudian catatan yang penting lagi Hidayah saniyah telah kita dapat Pernah dan telah kita dapat Maka mesti kita fahami Tidak ada jaminan Orang yang sudah merengkuh hidayah Hidayah itu paten melekat pada dia Sampai matinya Gak ada jaminan Karena boleh jadi di tengah jalan Dia akan kegesek-gesek macam-macam Sampai akhirnya belok dan ini dalam kehidupan pun telah banyak ceritanya. Telah sangat banyak ceritanya. Bagaimana ada seorang alim Bani Israel yang karena terfitnah harta dan dunia, agama terpaksa dia lepas. Karena tertarik dan terfitnah dengan harta dan dunia. Kemudian juga bagaimana kisah-kisah yang dikisahkan para ulama' Orang-orang yang tadinya mereka Masya Allah Ibaratnya dengan pembelaannya kepada Islam Dia punya tiket ke surga Tapi tahu-tahu dalam perjalanan berikutnya balik Justru menjadi penentang Islam Dan seperti ini tidak sedikit Sebagian orang Masya Allah mendapatkan hidayah sunnah ngaji, faham, mendapatkan hidayah sunnah. Tapi terkadang ujian-ujian yang menimpa dia, dia pun ini kurang bisa menerima balik lagi kepada asal mulanya. Maka di antara doanya adalah Rabbana la tusigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Rabb Jangan engkau palingkan hatiku setelah engkau berikan hidayah. Dan ini pemberian Allah yang termahal. Hidayah adalah pemberian Allah yang paling mahal. Yang paling rugi kalau kita dicabut adalah hidayah Islam. Kadang terorang dicabut tentang nikmat dunianya itu malah jadi sebab dia betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala. Tadinya suge kedua enggak umum sehingga tampilannya tampilan kayak Fir'aun dan Korun sehingga dia lupa segala-galanya lupa Allah, lupa ibadah, lupa mati segala macam ah, hartanya dicabut oleh Allah Ta'ala atau dia kerampokan yang kehilangan banyak harta sehingga ludes Justru dari itu menjadi sebab dia semakin dekat atau mulai sadar, ini dekat dengan Allah Ta'ala. Ada kesadaran beragamanya. Sehingga dia mulai mulai menata hidupnya menuju Allah Ta'ala. Tapi kalau yang dicabut itu hidayah Islam, maka sudah ini kebangkrutan yang kalau dia sampai matinya tidak segera sadar, ini akan mengantarkan ke jahanam. Kita diajarkan oleh Allah Ta'ala agar berdoa untuk senantiasa dikukuhkan hidayah Islam Jangan sampai dicabut hati kita dari hidayah tersebut dipalingkan setelah Allah yaitu memberikan kepada kita. Yang kita ambil adalah pada kalimat innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah al-wahhab. Dalam ayat yang lainnya am indahum khasain rahmati rabbik al-azizil wahhab. Apakah di sisi mereka itu khosain perbendaraan rahmat Allah Ta'ala yang Al-Aziz, Al-Wahab yang dat ma perkasa lagi ma pemberi ayat ini sebelumnya bicara tentang orang-orang Quraisy masa sih Quran diturunkan kepada orang seperti itu kok nggak kepada orang yang hebat di antara kita ada namanya orang Al-Walid bin Mughirah dan yang satunya lagi tokoh besar di kalangan mereka. Masuk Quran diturunkan kepada anak yatim. Ini seperti Muhammad yang yatim, yang miskin. Kok nggak kepada pembesar yang hebat? Kata Allah, am indam khasainu rahmatir rabbik. Apa perbendaraan rahmat Allah itu di sisi mereka? Apa mereka yang lebih berhak menentukan pembagian-pembagian rahmat Allah? Atau Allahkah yang lebih berhak untuk menentukan membagi rahmat Allah termasuk rahmat kenabian? Dan Allah lebih tahu di mana meletakkan risalah kepada siapa dan di negeri mana. Allah lebih tahu. Wallahu a'lamu dan Allah lebih tahu kata Allah di mana Allah meletakkan risalah. Di negeri mana, kepada siapa. Allah lebih tahu. Sehingga jangan sok kita kemudian punya seudon. Kayaknya sih seandainya nabinya orang Jawa oh lebih hebat lagi. Kayaknya lebih tahu daripada Allah Ta'ala. Jelas Allah lebih tahu Kata Allah, Allah lebih tahu di mana Allah meletakkan risalah. Kita hendaknya membangun husnudan dan sebagaimana kita mempelajari nama dan sifat Allah lebih memahami siapa itu Allah Subhanahu wa taala sehingga jangan sampai iblis masukkan yakni semangat hesbiyah, hamiatan jahiliyah semangat jahiliyah karena kesukuan karena yaitu uh, kesukuan, kedaerahan dan Allah tahu kenapa kita dilahirkan di sini, di Sleman atau di Jogja atau di Jawa Tengah, kok tidak dilahirkan di Arab, Allah yang mengatur semuanya dan Allah lebih tahu. Kemudian di antaranya pula adalah pada surat Sot ayat 35. Yang tadi yang terambil adalah Al-Azizil Wahhab. Allah adalah Al-Aziz, Allah Al-Wahhab. Di antaranya dalam surah 35. di antara doa Nabiullah Sulaiman Alaihissalam, wassalam qala rabbighfirli ya Allah ampunilah aku kalau nabi-nabi saja berdoa kepada Allah minta ampunan kita gimana lebih layak enggak ikhwan ya tentu lebih layak lagi minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala Wahabli mulkan layam bagi li ahadin min bakti Dan berikan kepadaku ya Allah kerajaan Yang tidak dimiliki seorang pun setelahku Inna ka antal wahab Sesungguhnya kau zat yang maha pemberi Sulaiman kerajaannya Masya Allah Tapi yang penting Sulaiman diberikan berbagai macam Keistimewaan bisa bicara dengan bahasa binatang. Jin-jin pun ditaklukkan untuk membantu Sulaiman. Kemudian kerajaannya luas, angin pun bisa membawa Sulaiman kemana mau pergi. Tapi yang mesti kita teladani adalah bersama dengan dunia yang komplit bersama Sulaiman. Sulaiman mengucapkan kalimat, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur." Ini semuanya semata-mata pemberian Allah karunia Allah kepadaku bukan kayak korun wa ma utitu illa mil illa min ilmi indi. Saya ini kaya raya kayak gini, sukses kayak gini, ya memang itu kehebatan saya, ilmu saya, manajemen saya, saya MBA, saya lulusan Amerika, lupa dengan Allah yang memberi. Lupa dengan siapa asal usul atau siapa yang memberikan semuanya itu. Kalau Allah cabut seketika juga bisa, Allah buat gagal orang berpendidikan juga bisa. Nyatanya juga sangat banyak orang yang mereka ini ber, uh, bergelar panjang juga tetap miskin juga ada ada orang tidak lulus SD juga bisa menjadi konglomerat juga ada. Hal itu adalah yang mengatur memberikan Allah Ta'ala Jangan menjadi orang yang pelupa so, Karena angkuh, sombong, tidak tahu diri Kemudian sekalian, apa sih makna al wahab? al wahab dalam bahasa Arab itu Wazannya Fa'al Wahhab yang artinya adalah memiliki makna lil mubalaghah untuk uh, mubalaghah menyangatkan menyangatkan orang yang uh, seperti mamanya alim allamah allamah atau ya wahab al-wahhab ini mubalaghah untuk menunjukkan makna sangat sangat yang artinya adalah likasrati dalika itu karena banyaknya dalam memberi banyaknya dalam memberi watawalihi dan terus menerus watanawuihi dan pemberiannya macam-macam wasiati dan sangat luas kekayaannya nggak habis-habis untuk diberikan yang biyadihi khasainu kulli syai'in yang di tangan Allah gudang segala perkara wa malakutus sama wal ardi dan kerajaan Allah total langit dan bumi hanya milik Allah taala yang Allah yang mengatur segala-galanya dan telah kita gambarkan sekalian Allah tidak kerepotan memberikan manusia. Sehingga jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala ragu-ragu. Jangan sampai ketika kita berdoa kepada Allah nggak enak ngebot-boti ngebot-boti kusiala. Allah yang minta kita ini supaya minta kepada Allah. Allah yang memerintah kita ini minta kepada Allah dan bahkan kalau kita nggak minta kepada Allah, Allah murka. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa tidak meminta kepada Allah, Allah justru murka kepada orang itu. Beda dengan makhluk, memang kalau makhluk itu diminta itu semakin bersengut, semakin anyel, dia semakin nggak seneng. Maka dikatakan seorang ini seorang penyair la tas'alanna Jalayat alatas alanna bani Adam. Jangan kamu minta kepada anak Adam. Mintalah kepada zat abu abwabuhu la tahjab. Dan mintalah kepada zat yang pintunya terus terbuka. Pintunya terus terbuka. Kalau kita ini minta kepada makhluk, janjian, Pak, ada di rumah kapan ya? Saya mau minta jam 12 malah tutup pintu. Dia datang malah tutup pintu. Gak senang. Tapi kalau kita mau kepada Allah minta mau detik kapan, jam berapa, siang malam, terus terbuka minta kepada Allah Ta'ala. Bahkan Allah yang menyemangati kita untuk minta. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang yang tidak meminta kepada Allah, sombong. Orang yang sombong. Kenapa? Kita ini Allah sudah katakan fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian ini orang-orang yang fakir. Orang yang kere, yang mutlak membutuhkan Allah. Mintalah ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Jangan sampai ada pikiran, ah nggak enak, ngebot-boti, kebanyakan yang saya minta. Allah gambarkan sekalian bagaimana kekayaan Allah Taala dan telah pernah kita sampaikan. Ya ibn Adam, wahai anak Adam, eh, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa irsakum wa jinakum qamu fi sa'idin wahidin fasaluni fa'taitu kulla mas'alatin fama naqasa mimma indi illa kama yang kusul mikhyab idha udkhilal bar. wahai hambaku sania manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir berapa jumlahnya sekalian menungsonya nggak tahu apalagi jinnya yang nggak ketok ya kita nggak tahu berapa triliun makhluk seandainya mereka berdiri di satu lembah Lalu semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua permintaannya dikabulkan, tidak ada yang tidak dikabulkan. Tidak berkurang apa yang ada di sisi Allah kecuali seperti kalau jarum dicelupkan ke lautan lalu diangkat air yang nempel di jarum itu semisal berkurangnya kekayaan Allah Ta'ala gak ada artinya gak ada artinya maka hamba yang paling mulia itu hamba yang paling merasa membutuhkan Allah. Yang paling dia ndelosor di hadapan Allah, paling dia merendah di hadapan Allah, paling dia dediple kepada Allah taala. Dan hamba yang paling dibenci Allah yang paling sombong, yang paling merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Mas kalian <clears throat> وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنواعا من حبابه Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Kirim berbagai macam pemberian Allah Ta'ala kalau diglobalkan pemberian Allah itu ada yang sifatnya dunia ada yang sifatnya agama seperti yang telah sering kita sampaikan Inna Allah yu'til abda ma yuhib. Innallaha yu'ti eh, innallaha yu'ti. Eh, Allah yu'til abda. Eh, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa ma wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Wala yu'til wala yu'tid dina illa man ahab. Dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang Allah cintai. Pemberian Allah itu sifatnya yang sifat duniawi, sifatnya agama. Yang sifatnya duniawi, Allah berikan kepada siapapun dari hamba Allah Ta'ala. Baik yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Semuanya diberikan Allah Subhanahu Ta'ala. Semuanya Allah beri. Tentang tentang masalah dunia. Jabatan, harta, rupa, anak, istri, kemudian ketokohan itu bisa dimiliki setiap orang baik yang dicintai Allah maupun yang tidak dicintai Allah taala. Di kalangan orang kafir ada yang kaya raya, sebagaimana di kalangan muslim yang bertakwa, yang beriman juga ada yang kaya raya. Di kalangan kafir ada yang penguasa, di kalangan muslim ada juga yang penguasa. Di kalangan kafir ada mereka jenderal dukdeng di kalangan muslim juga ada jenderal dukdeng. Soal dunia Allah berikan kepada siapapun Dari para hamba Baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai Semuanya Allah berikan ah, Tapi kalau urusan agama Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai Maksudnya pemberian agama itu Dia diberikan kefahaman yang benar tentang agama Dan istiqomah di atas agama tersebut. Ini adalah pemberian Allah yang paling mahal yang tidak bisa dihargai dengan yaitu apapun dari perkara dunia ini. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an di antara beberapa bentuk pemberiannya. Contohnya, fadzakara subhanahu min hibati ar-rahmah. Allah menyebutkan di antara pemberian Allah adalah rahmah man nalaha nala sa'adatad dunya wal akhirah barang siapa yang dia mendapatkan rahmat Allah yang khusus ini maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu rahmat hidayah nikmat dan tuk nikmat hidayah wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyan dan kami berikan kepada mereka min dari rahmat kami wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyah dan kami jadikan untuk mereka itu yaitu sebutan yang baik pada lesan-lesan manusia sehingga menjadi sebutan-sebutan yang tinggi kalau kita menyebut Nabi Ibrahim Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad dan nabi-nabi para ulama' itu akan menjadi buah bibir yang baik. Bagaimana kebaikan-kebaikan yang senantiasa diucapkan manusia. Tapi kalau kita menyebut Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Qarun, maka yang akan menjadi sebutan adalah sebutan-sebutan yang jelek. Makanya kita minta kepada Allah pula itu agar kita di akhir kehidupan kita setelah kita mati kita menjadi sebutan yang baik. Tentu ini didapatkan ketika waktu hidupnya Allah berikan taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, masjid ini dulu Bapak Fulan, Ibu Fulan yang telah berkorban sampai kemudian berdirinya masjid ini. Sebutan yang baik. Masya Allah, di sini dulu ada ya ini tokoh yang kemudian merekrut masyarakat menjadi cinta masjid dan senang dengan agama. Masya Allah, ini sebutan yang baik. Masya Allah, dulu seorang bapak ini mendidik anaknya luar biasa. Sehingga sekarang anak-anaknya itu bagus-bagus. Anaknya sekarang itu saleh-saleh. Itu menjadi sebutan yang baik. Jangan sampai kita menjadi sebutan yang buruk. Memang anaknya sekarang dia preman-preman kayak gini. Bapaknya dulu Ah, jagoan di sini ini. Takut semua orang di sini. Sebutannya jelek. Sebutannya jelek. Ah, kita jangan sampai di akhir kehidupan kita ini atau sepeninggal kita menjadi sebutan yang buruk. Dan itu tentunya membutuhkan bagaimana sekarang ini kita menata kehidupan. Dan itu termasuk bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi baik, kita pun mengucapkan alhamdulillah karena itu adalah semata-mata rahmat Allah taala. Kita bisa mengucapkan alhamdulillah itu juga rahmat Allah taala. Sehingga kita mesti mensyukuri apa yang kita sedang mensyukuri nikmat Allah taala. Karena kita tidak akan bisa bersyukur kecuali dengan taufik dari Allah taala sehingga itu mesti kita pula syukuri lagi. Kemudian juga yang Allah sebutkan wahabna lahu rahmatina akhaw Haruna Dan kami berikan untuk ini Musa dengan rahmat kami saudaranya Harun menjadi nabi. Sehingga Harun diangkat jadi nabi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan itu juga di antara doa Nabiullah Musa. Dan ini adalah rahmat khusus, rahmat hidayah, rahmat kenabian Rahmat orang tua betul-betul mendapatkan taufik di atas al-musakim. Ini rahmat yang bentuknya adalah khusus. Yang betul-betul kebahagiaan itu bertumpul di sini. Bertumpu kefahaman terhadap agama. Dan ini akan memberikan kehidupan kita ini berkah. Sekalian, yang kita cari hidup ini berkah. Bukan sekedar maju. Negara-negara barat dan negara-negara semisalnya yang kafir bisa maju bagaimana mereka menguasai teknologi hebat tapi tidak berkah sehingga kehidupannya kehidupan materialistis kemudian kehidupannya kalau melihat moralnya pak Yeni melihat ya ini kehidupan batinnya ketika kehidupan moralnya maka bermoralkan binatang hatinya kosong dari mengenal Allah Ta'ala kering keruntang. Makanya pelariannya kemana? Narkoba, free sex, kemudian pelampiasan-pelampiasan eh, kepuasan syahwat nafsu. Maka mereka pun bingung menata kehidupan bagaimana menjadi hidup yang mulia, ideal, yang penuh dengan kebaikan. Tidak masalah buat mereka membuat pulau khusus, pulau nudis, laki perempuan telanjang, beledeng semuanya. Nggak ada masalah. Memang mereka kayak binatang tidak tahu ya ini bagaimana hidup yang benar. Kita alhamdulillah diberikan Allah hidayah Islam, aturannya jelas, memberikan arahan keberkahan hidup, baik menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain dan tahu nilai-nilai yang sangat luhur dari kehidupan ini dengan agama ini. Ini adalah hidayah khusus. Kemudian, Mas sekalian, Allah menyebut juga uh, di antara pemberian Allah tentang yeni hikmah dan kerajaan atau yeni kekuasaan dan kerajaan dan hikmah ilmu. Fawahabali Rabbi hukman wa ja'alani minal mursalin. Allah telah memberikan kepadaku Rabbku telah memberikan kepadaku hukman hikmah sehingga bisa bersikap serba tepat Bijaksana itu artinya meletakkan suatu pada tempatnya tepat, pas, pas, pas, pas, tepat. Oh Masya Allah Bapak ini bijak sekali Artinya bersikap benar dan tepat Kadang-kadang ada yang benar tapi nggak tepat Contoh memanya menasihati orang Sedang dalam keadaan hatinya nggak siap menerima nasihat Sedang kalut, sedang kusut, sedang banyak masalah Dinasihati Kata dia, oh enggak lah hatinya nggak siap, nggak pas, nggak pas. Kemudian juga kadang-kadang bayi ini mendatangi orang nggak tepat, baru istirahat, baru lelap-lelapnya istirahat, kemudian datangi. Oh kamu nggak tepat datang waktunya. Sehingga bagaimana meletakkan sesuatunya tepat, pas, pas, pas, pas tepat, benar dan tepat. Ini adalah bijaksana uh, Allah berikan kepada sebagian hambanya sikap bijak sehingga omongannya itu bijak tindakannya itu bijak dia bisa memutuskan dengan bijak ini adalah pemberian secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala wa minal mursalin dan juga Allah menjadikan aku di antara para utusan Allah Subhanahu wa taala Rabbi habli hukman Wa alhiqni bisalihi Ya Allah, berikan kepadaku hikmah. Ya Allah, fahamkan aku agama, kemudian bisa bersikap hikmah dalam kehidupan ini. Sehingga bukan menjadi orang yang tidak faham agama, dungu, dan tidak bisa bersikap tepat dalam setiap masalah. Ya Allah, temukan aku dengan orang saleh. Ini doa juga, sekalian. Jangan sampai kita di mana-mana ketemunya itu penjahat, orang sesat, Ketemu di pasar dapat pencoleng. Ketemu di kantor dapat juga penjahat-penjahat. Ketemu di jalan dapat orang jelek. Kita ingin ketemu di masjid dapat orang soleh, ketemu orang soleh di kantor dapat ketemu teman soleh, kemudian di jalan ketemu orang soleh, sehingga kita terbawa arus kesolehan. Kalau kita ditemukannya itu kepada ya ini Dracula-Dracula kemudian kita temukannya itu dengan petarokolo hidup kita hancur-hancuran hancur-hancuran jadi pejabat ditemukannya juga yang mengelilingnya semuanya orang-orang rusak semuanya hancur-hancuran maka kalau kita senantiasa ditemukan orang soleh Masya Allah ini adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala akan bisa membawa kita dalam suasana saleh. Kemudian juga diantaranya Allah menyebutkan diantara pemberian Allah adalah zaujah salihah, istri yang salihah dan keturunan yang baik-baik sehingga betul-betul menyejukkan mata. Coba kalau dapat istri kayak bos, wow, memperlakukan suaminya kayak panglima kepada prajurit. Bagaimana kalau kita mendapatkan anak-anak yang tidak saleh, yang tidak salehah? diperintah bangkang terus kayak pemberontak terus kayak pemberontak dikit-dikit piringnya pecah dikit-dikit pintunya jebral dikit-dikit ya wah sudah orang tua akan betul-betul bunak maka mendapatkan di saliha anak yang salihah saleh ini adalah sebuah pemberian yang sangat ya ini khusus tentu bahas kalian untuk mendapatkan tri saleh anak yang saleh itu mesti kita awali dari diri kita juga. Ketika para ulama mengambil hikmah ayat dan surat Al-Kahfi itu wa abu abuhuma Karena ada eh, anak ayah kedua orang anak ayah dari anak ini ayah dari kedua anak ini adalah orang saleh. Kenapa anak ini menjadi saleh? Karena ayahnya itu saleh di antaranya. Sehingga kalau kita ingin mengharapkan mendapatkan istri yang salihah, anak yang saleh salihah, mesti kita juga bagaimana menjadi saleh. Eh, sehingga juga carinya nggak sembarangan. Cari istri salihah di biru jodoh koran. Cari istri salihah di internet. Wah, dapatnya ya nanti bisa butuh. Dia tampilannya Sri Kandi, ditampilkan Sri Kandi, setelah ketemu orangnya buta. Ketipu. Dan berapa banyak ya ini para ya ini penipu-penipu dia berkeliaran di mana-mana. Sehingga mesti carinya dari jalur-jalur yang benar, jalur-jalur yang baik, tempat-tempat yang terpercaya, Demikian pula harapan kita kepada anak yang saleh-saleha mesti kita awali dari diri kita sehingga akan turun yaitu generasi yang saleh yang baik. Kemudian, Mas kalian, di antara pula ini pemberian Allah ini seperti misal pemberian Allah kepada Ibrahim. Allah berikan Ismail, Allah berikan Ishak. Kemudian juga doa-doa para nabi yang mereka minta kepada Allah, ini anak, minta kepada Allah, ini keturunan yang baik dan Allah kemudian kabulkan. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Kami kabulkan doa Zakaria dan kami berikan kepada Zakaria itu Yahya. Zakaria tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Daud Allah berikan Sulaiman wa wahabna li Dawuda Sulaiman nikmal abd dan kami berikan kepada Dawud yaitu Sulaiman sang ayahnya Nabi anaknya Nabi nikmal ab dan itu adalah sebaik-baik yakni hamba kemudian di antara pemberian Allah juga adalah yakni kerajaan Allah sang maharaja dan Allah berikan kepada kepadanya kerajaan yang jelas juga terkadang Allah memberikan kepada Orang itu anak laki-laki, anak perempuan, kadang laki perempuan, kadang malah dobel-dobel, lahirnya kembar-kembar-kembar. Sehingga sekali eh, sehingga dua kali beranak anaknya empat, tiga kali beranak anaknya, kemudian enam karena dobel-dobel-dobel. Ada Allah jadikan mereka ini akiman, ini mandul, tidak punya anak. Ini semuanya berkaitan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah yang membagi-bagi rezeki yang memberikan dan pemberian Allah tidak terbatas. Set, karena setok untuk memberinya juga tidak terbatas. Allah tidak pernah kehabisan untuk memberinya memberi kepada hamba. Kemudian kesimpulan sekalian di antara fawaid imaniyah di antara faedah iman yang harus ada yang harus kita miliki setelah kita memahami nama Allah Al-Wahhab satu hendaknya muncul dalam hati kita mahabbatullah kecintaan kepada Allah SWT karena Allah sang pemberi bahkan terkadang Allah memadang Allah memberi itu kadang tanpa diminta pernah nggak waktu Bapak Ibu sekalian masih jadi janin minta kepada Allah enggak Allah berikan langsung bagaimana janin kemudian diberikan Allah makanan lewat plasenta ibu yang nempel ke ibunya kemudian bagaimana ketika lahir Allah letakkan yakni di hati orang tua, ibu khususnya sayang yang sangat besar kepada anak. Kalau ibu-ibu nggak punya rasa sayang kepada anak, mungkin ke di tong sampah di tata pitik. Sayangnya orang tua kepada anak, wah oh, masya Allah, itu yang memberikan juga Allah Taala Begitu anak lahir, tahu-tahu susunya ibu langsung keluar. Masya yang tadinya nggak keluar-keluar, begitu lahir Allah keluarkan air susunya sebagai makanan bagi sang bayi. Ini semuanya kehendak Allah Taala. Ah, Allah memberikan kepada para hambanya terkadang juga tanpa diminta maka hendaknya muncul kecintaan kita kepada Allah Ta'ala sebagaimana kita lihat ada orang umur oh, Masya dermawan suka memberi segala macam ada kecintaan bagaimana dengan Allah Al-Wahhab yang pemberiannya tanpa batas dan terus Allah memberikan kepada para hambanya yang kedua hendaknya kita betul-betul menjadi seorang yang bisa bersyukur atas pemberian Allah Ta'ala yang rukun syukur itu apa aja, ikhwan? Satu, hati kita berkeyakinan setiap yang kita dapatkan itu asalnya dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang Anda dapatkan dari sebuah kenikmatan itu semuanya asalnya dari Allah Ta'ala. Bukan dari Nyoro Kidul, bukan dari Mbah Petro, bukan dari demit-demit, tapi datangnya dari Allah Ta'ala mesti kita bersyukurnya kepada Allah Ta'ala yang kedua kita, yang kedua lesan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillah mengakui nikmat Allah tersebut yang ketiga apa? menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah Ta'ala ini adalah rukunnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan pernah kita putus asa meminta kepada Allah taala. Jangan pernah putus asa kita meminta kepada Allah taala. Allah Al-Wahhab. Allah Al-Wahhab. Allah Dat atau Sang Maha Pemberi yang stok pemberiannya tidak terbatas dan jangan pernah kita dalam berdoa kepada Allah dengan kalimat-kalimat ragu Ya Allah, silahkan kau silahkan kau beri ya Allah nek kal nek penjenengan purun yang monggo diberi nek mboten purun di mboten nopo napa Enggak boleh kita berdoa kepada Allah seperti itu. Kayak-kayaknya kita berpikir Allah akan keberatan. Kayak kita ngundang orang. Kula aturi tindak teng dalem menaik kerso. Nek mboten kerso mboten napa-napa. Karena melihat orang ini kadang berat, ada masalah, ada tidak mampu, apakah karena jauhnya, apakah karena ada halangan-halangan. Allah tidak boleh digitukan dalam pemberian kita. Harus mantap dalam meminta, yakin Allah akan memberi dan jangan sampai ragu-ragu dan tidak boleh pakai kalimat yang semisal dengan itu semuanya. Oh, sekalian, eh, ini di yang kita sampaikan pada pembahasan kita pagi hari ini.